استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنية القبول وتمام كل سهولة مأمون إلى حضرة سيدنا وعبدنا شفيعنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثم إلى أراد جميع أهل بيته الكرام والصحابة والقرب والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين خصوصا إلى رأي سيدنا الحسن البصري وسيدنا الجنيد البغدادي وسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السمن المدني وإلى روح مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله قلم طيان البنجلي والشيخ محمد كشف الأنوار نجي إسماعيل البنجري وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ووالدنا وأمهاتنا وقرابتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله تعالى الكريم الرحيم الرحمن يتغشاهم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 محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم لدى كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودار الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه <clears throat> Pertama-tama mari kita semua bersama-sama membaca Alhamdulillah. Dari kerana kita sampai pada hari ini masih diberi Allah Ta'ala kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Tinggal beberapa hari lagi kita akan menemui malam nisfu syahban yang insya Allah Ta'ala jatuh pada malam Sabtu di hadapan ini. Maka diriwayatkan daripada beberapa hadis dan perkataan sahabat menyatakan bahwa pada malam nisfu Syakban Allah Subhanahu wa taala memutuskan tiap-tiap ajal dan perbuatan dan rizki masing-masing hamba Allah. Jadi pada malam itu buku nasib masing-masing kita ini tulisannya diserahkan kepada malaikat yang diwakili melaksanakan menjalankan apa yang sudah tertulis itu dan tidak bisa dirubah lagi. Nasib setahunan, baik ajal atau umur maupun pekerjaan maupun rizki sampai nispunang akan datangnya. <clears throat> Adapun orang-orang yang tidak mendapat keampunan dan rahmat dan tidak diterima permohonan atau doanya oleh Allah yaitu pertama orang yang menyekutukan Allah musyrik Nomor dua, orang yang bermusuh-musuhan sesama Islam. Nomor tiga, orang yang mengambil pajak. Nomor empat, orang yang membunuh manusia. Nomor lima, orang yang memutuskan silaturahim. Nomor enam, orang yang melebihi panjang pakaian di bawah bahiritan dengan niat bersombong. Nomor tujuh, orang yang mengakali perzinahan. Nomor delapan, orang yang mengakali minuman-minuman yang diharamkan. Nomor sembilan, orang yang adu wasah. Nomor sepuluh, orang yang mengupat akan orang lain. Nomor sebelas, orang yang mengerjakan riba atau memakannya atau memberi makan atau jadi sekretarisnya. Nomor berapa tadi sudah terlihat lagi nah. Pertama, orang menyekutukan Allah. Dua, orang yang bermusuh-musuhan. Tiga, orang yang mengambil pajak. Empat, membunuh. Lima, memutuskan rahim. Enam, memakai pakaian nang labih di bawah dari buku lalik dengan niat bersombong-sombong. Nomor tujuh, mengakali perzinahan. Nomor delapan, mengakali minum minuman keras. Nomor sembilan, orang yang aduasah. Nomor sepuluh, orang yang mengupat akan orang. Nomor 11 orang yang memakan riba. Nomor 9 12 orang yang melukis binatang yang hidup. Artinya lukisan seluruh badannya minta. Nomor 13 orang yang durhaka kepada dua ibu bapak Nomor 14 orang yang khianat di dalam usaha-usahanya. Nomor 15 orang yang keluar dari ahli sunnah wal jamaah atau orang ahli bid'ah. Nomor 16 orang yang apa nomor 16. orang yang menyak apa memarahi dengan seorang dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua itu tidak mendapat keampunan, tidak dapat rahmat, tidak dikabulkan doanya di malam itu terkecuali dia illa an yatanassala min dambi kecuali ia melepaskan dirinya dari dosa-dosanya yang di atas tadi itu 16 kata 16 kata nah nomor 17 dukun nomor 18 tukang seher jadi 18 ini dikumpulkan dari beberapa hadis dan dari beberapa perkataan sahabat, orang yang lepas dari keampunan dan rahmat dan kabul doanya dan diterima ibadahnya pada malam nisfu Syaban itu lepas Kacawali lebih dahulu sebelum malam itu terjadi, dia sudah bertaubat dari dosa masing-masing itu dan tidak lagi mengulanginya. Itulah yang pertama dulu disampaikan. Kemudian, pada malam itu kita disuruh beribadah. Nah, pertama Sumbah yang maghrib berjamaah. Yang kedua, berniat sebelum membaca yasin. Kemudian berdoa. Niat pertama, kemudian baca yasin pertama, kemudian doa pertama. Kemudian demikianlah diulang-ulang tiga kali. Selesai, lalu sholat bisa berjamaah. Lalu kalau bisa berjamaah bagus. Kalau kadang masing-masing sholat tasbih empat rakaat. Kemudian membaca tasbih Nabi Allah Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. 1275 kali 1275 kali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 1275 kali kemudian sebaiknya lagi kita berniat sembahyang subuh berjamaah dan jangan lupa ganti daripada Syekh Murabbi Mursyid kita. Sebab kita ini hidup. Kalau kada bisi guru nang memimpin, niscaya syaitan guru kita. Jadi supaya lepas daripada dipimpin setan, maka sudah ijma ulama-ulama menentukan bahwa memperbanyak membaca solawat dan salam kepada Rasulullah SAW itu takumu makoma syaikhit tarbiyah. Tulisannya yang kayak ini dalam kitab. وقد أجمعوا على أن الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم taqumu maqama syekh tarbiyah. Mereka itu ulama ijma bahwasanya memperbanyak solawat dan salam kepada Rasulullah SAW itu menampati kedudukan guru yang memimpin. وقد وصل بها كثير من العارفين ولم يكن لهم شيخ غير ذلك dan sesungguhnya telah sampai ke hadrat Allah Ta'ala sangat banyak dari manusia-manusia. Padahal tidak ada mempunyai guru sama sekali, kacawali banyak membaca solawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Jadi ringkasnya, memperbanyak solawat dan salam kepada Rasulullah itu adalah guru yang memimpin kita. Maka sayangilah guru kita itu, yaitu solawat dan salam tadi. Jadi malam nisfu syahban banyak-banyak membaca salawat. Seperti dalailul khairat kita baca umpama mulai dari awal sampai salat habisnya umpamanya malam itu. Tapi jangan lupa bahwasanya punya kewajiban mutlak atau perdoain ada kewajiban lawan mata. Jadi mata kita dibari dua, hatinya guring. Ingat akan berataan guring dijaga makan diperhatikan dah minum minu tujuan ingatakanlah jangan makan minum buring kada tapi diperhatikan dah kalau kurang makan kurang minum kena jaring pi penyakitmas lawan jawab namun kurang buring kena biami kegilaan metok jaga balarah, jaga. Karena iblis itu disuruhnya kita banyak-banyak beribadah. Jadi lalu makan kada urus, guring kada terus, minum kada terus. Akhirnya tatawa sarongonan. Itu tujuan setan itu. Sebab tipu daya setan mengganggu kita dengan kada kawat dihitung. Malah di kitab ulun pernah membaca, eh, bilang-bilangan tipu daya setan mengganggu kita ini supaya sasar sebilang-bilang napasnya makhluk Allah. Jadi kalau ada Tuhan yang menolong, kita ini sasar. Nah, oleh sebab itu, banyak solawat kepada Nabi. Dan urusan-urusan yang bakal memanaskan pikiran jauhkanlah sebab apabila panas itu adalah setan sebab setan itu api api itu kadang-kadang dingin semuanya panas jadi kurang kuring jadinya panas kurang makan kurang minum jadinya panas nah itu kemudian nang sebuting pulang pasan nah, jangan sakit hati. Lamun sakit hati, baik baik sakit beranak daripada sakit hati. Nah, apabila sakit hati, bahayanya kegilaan juga, karena lalu lamunnya kegilaan, gara-gara umpat mengaji di sekumpul jadi gila. Padahal kada, kada kadanya mintu paman. nang jadi kalau innyeda nang kakak hutang ka banyak binkah ada mali sakithati attawaang tadi anu puring kurang bannerar makan minum kurang bannerar naik itu lalu eh si belain pada orang banyaknya na itu jadi dijaga bangetar itu ta itu nang anunya penting-pentingnya aja kan. Yang pentingnya solawat banyaki, kemudian uh, nang menyebabkan panas panas itu dijauhi nah, seperti kurang makan kurang minum kurang guring dan jangan sakit hati hmm. nang delapan belas perkara tadi kalau kita takkanang misalnya durrma kalaulong ibu bapak akawa ada tapau us sesama kita ya kalau ada bak pur Nah sebelum mallang kitabahaquuranbahapisaan dulubab berhasih dulu kalau misalnya bu usuk misalnya lo rumah dulu anak-anak do sebelumjurtakdirakan misalnya bemaju sih jadi na beigan itu bakhapuran ba madu nih bakhapuran hmm. namun madu telahlah timbulnya birlima wanyi wanyi itunya bakar robotnya bisa buah rumah bakar rumut saja jadi wanyi ta jadilah wanyinya bakar robot kan apa mampunya kadang mau Lamun dak tahu nang 18 tadi kitabnya Tanzun Najah was Surur. Karangan Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali Kudus. Ulun dibari langsung dengan tangan Sayyid Amin Qutbi kitab itu. Jadi 18 perkara tadi kurang nang kada mendapat rahmat, kada mendapat keampunan dan kada diterima doanya di malam itu. Kadang dulu lah. Kehilangan. lah. dapat pun. Lalu di dalam hadis disebutkan bahwasanya ada lima malam nang doa kada pernah ditolak oleh Allah Ta'ala semalaman. Mulai maghrib sampai subuh. Semalaman lalu pukul berapa aja kada bisa ditolak doa lima malam. Pertama malam Jumat. no Malam Jumat. Semalaman lalu pukul berapa aja biar baca. Cuma ingat akan tadilah gurih. Makan minum. Kalau aku jam malam minum cuma anak guringan Nah ingat ingat akan ingatakan, ingatakan, ingatakan. Setan bisa mahaur. Rasulullah pun guring juga sampai malam. Nomor dua, malam pertama bulan Rajab. Kalau malam Jumat, seminggu sekah, sekali. Kalau awal malam awal Rajab, setahun sekali. Malam nisfu Syakban setahun sekali. Malam Lailatul Qadar, setahun sekali juga Malam hari raya fitrah setahun sekali. Malam hari raya korban setahun sekali juga ya lima. Matinya malam hari raya itu rajin kurang rajin semalaman berdoa aja. Kadada kurang malam hari raya nang bata tembakan. Bujur kada. Apalagi di Martapura, Surambi Makkah. Daerah Datu Kalampayan, Khalifah Syekh Seman. Uh, hebat berataan malam hari orang ngabai beribadat kemunyaan. Kada danang bata tembakan kada ada. Bujur kada polisi. Bujur kah? Bujur kah? Oh, semalaman ba ibadat saja kada bata tembakan ampihan sudah. Nang bata tembakan itu lain. Nang bacucul sakabin marcun-marcun itu lain. Itu hanya Tionghoa. Itu pada ada. Hmm. Bulan Ramadan, kurang terawih berataan, baca Quran, kadarus berataan, kadada nang ma'anu marcun-marcun kadada nang ba anuan bertembakan buluh kadada malam-malamnya nah, siangnya kadada kurang nang baca jualan makanan nang cagar dimakan siang warung-warung tutup semuanya bujur kadada apalagi demak tak takunakan non kepala pasar kadada orang berjualan Ulun kada bisa jua melihat orang berjualan sebab ulun dalam kamar aja. Doa yang paling bagus benar diamalkan yaitu nang Nabi ditakuni Siti Aisyah. Ujar Siti Aisyah, Ya Rasulullah, lajari panggulun doa menjaga lelatul qadar. Oh, kada gampangan. Nabi memberi bimisilin izin dari Allah, wahyu dari Allah, yaitu banyak-banyak membaca Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Tuhanku ya Allah. Inna ta'afun sebenarnya pian ini sangat pemaaf. Karimun sangat pamurah. Tuhibbul afwa. Cinta memberi maaf. Fa'fu anni maafkanlah segala dosa dan kesalahan hamba. Banyak-banyak membaca itu. Apalagi waktu menjaga Lailatul Qadar. Nang biasanya Lailatul Qadar itu menurut beberapa hadis yaitu di malam ganjil sesudah 20 Ramadan. Ya rajin orang ta 21, 23, 25, 27, 29. Lalu banyak benar orang rajin apa? Besumbahyangan hajat, sembahyang tasbih dan lain-lain ibadah dan terutama lagi rajin pukul dua malam memulainya. Kenapa? Karena mulai pukul dua sampai subuh ngarannya sulusul lailil akhir. Sepertiga malam nang di penghabisan. Maka saban malam bukan hanya lelatul Qadar aja. Apabila mulai pukul dua sampai subuh maka doa dikabulkan di sana. Nah itulah artinya di antara artinya sedikit artinya pembicaraan bidang agama nang ada kaitannya dengan malam nisfu syahban. Kemudian kita menyambung kitab nang dibaca ini. Qala rahimahullahu taala قوله تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم bal huwa tetapi adalah Quran alladzi ji'ta bihi yang engkau Muhammad membawanya ayatun adalah bukti-bukti dari Allah bayyinatun yang menyatakan jadi Al-Qur'an yang dibawa nabi itu baik hurufnya barisnya dan maknanya semua itu adalah tanda bukti yang nyata atas Allah. Jadi barang siapa melihat atau membaca atau mendengar Al-Quran semestinya dia melihat Allah dengan imannya, dengan musyahadahnya, dengan hatinya. Karena Al-Quran itu ayatun bayinah di mana Quran yang dibawa Nabi itu andaknya fi suduril ladzina utul ilma berada di dalam dada-dada orang-orang yang diberi Tuhan ilmu artinya orang-orang nang ulama hafal akan Quran itu apa rasanya? Oh guru-guru. Apa rasanya? Menurut ayat ini semestinya guru-guru agama hafal Quran. Bal huwa ayat Quran alladzi jita ayatun bayinat kainatun fi suduril ladzina utul ilma. jadi ay ay al ulama uyah faguna sama pastistinya urang alim hafal quran apa rasanya laman ka hafal juang maka sudah jadi guru agama nah lang ngancar barang membaca lain lancarmbahnya dibuka Membaca itu lancar. Kenapa jadi lancar? Guru agama. Lamun guru agama membaca Quran terburik bulik Rasa bertentangan lawan ayat ini. Samastinya di ayat ini bukan bukan membaca lawan buku, artinya hafal. Ini kenapa guru agama membaca Quran itu terburik-burik? tidak lancar? Oleh sebab itu, mudah-mudahan Tuhan mengatur kita dan anak cucu kita. Kira-kira umur 11 tahun. Umur 11 tahun. Lalu setahun pertama yaitu umur 12. Setahunan belajar Quran aja. Mulai tajwidnya. Lawan membacanya. Setahunan. Kada belajar yang lain. Namun sifat 20 sudah belajar belajarlah ya. Ujur cilam itu sudah. Nah, setahunan. Jadi umur 12 tahun itu sudah bagus sudah membaca Qur'annya itu bagus sudah. Kada mau lagi huruf-hurufnya tersalah. Nang mana mat jaiz pas, nang mana mat wajib pas, nang mana mat sukun pas, nang mana mat tabi'i pas. ng mana Ifang manahar nang mana ima pas nang mana tas singalahan nabiwak kita tidak sudah mengerti sebab mengaji satu tahunan siang malamtaj duwit saja umur 12 tahun bepindah umur 13 tahun belajar soro Sa tahunan Insyaallah Alilimro 13 sudah umur. Umur 14 mengaji nahu setahunan siang malam. Insya Allah alim nahu. Nah, umur 15 setahunan belajar bahasa Arab. Lugat insya Allah bisa. Lamun sudah nangka itu komplek. Qurannya umur 12 sudah menguasai. Kemudian Sorok sudah nahu sudah luwat sudah umur 16 17 18 19 20 membaca kitab gundul lima tahun insya Allah kawan jadi guru agama Insya Allah asal waktu tadi diisi sebagaimana susunan yang demikian. Jadi setahunan itu jangan bercampur pak enang empat buting, tiga buting. Jangan sehari semalaman itu sebuting aja. Ya kata juit, tajwid aja. Nah ini kena penyakitnya dulak. Si kan anak nang umur 11 tahun itu dulak. Matinya sambil digamati supaya jangan dulak. Tapi insya Allah apabila memang tulisannya kurang itu cagar alim, sifat dulap itu hilang. Kada dulap tinggal apa? Tinggal lagi pangkarahan dari orang tuhannya. Lamun orang tuhannya mengarahkan ke situ, insyaallah Gurunya ada Guru Quran tajwid ada, guru sorot ada, guru nahu ada, guru bahasa Arab ada, guru nang lain-lainnya, kitab nang lain-lainnya ada. Kitabnya pang sebahagian ada di sini, sebahagian tidak ada. Nah itu mudah-mudahan artinya generasi yang akan datang insya Allah kembali kepada menjadi nang kuat agama. Wa qawluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man hafizal qur'ana udridatin nubuwwatu baina jambaihi illa annahu la yuha ilaihi. Siapa-siapa nang dihafal ia akan Quran niscaya dimasukkan Pangkat Kanabian di antara dua lambungnya. Hmm, coba pian baca kano kitab nang baluman lagi kita baca. ada kitab ini yang sama nang cetakan kaya, nang hijau tuh kita pernah hijau cetakan hijau ya sebentar lah dulu menghina-hina dulu ini hubungan kepada hadis ini Barang siapa hafal ia akan Quran, niscaya dimasukkan oleh Allah akan pangkat kenabian itu di antara dua lambungnya. Jadi pangkat kenabian itu ada di antara dua lambung. Kan kalau biasa pangkat itu umpamanya di bahu, bintang ya kan? ada satu dua tiga empat Kalau di situ nang di yang itu kira-kira nomor 36. Buka. Nomor 36 lah. Di awalnya di awal. Ini belum dibaca lagi nih. Nang kita bacakan wasiat. Ini nang ngarannya kitab ini ngarannya Al-Ilmun Nabros. Coba. Ada dia ketua qala Sayyiduna imamul Arif billahi taala al-Habib Hamid bin Umar Hamid Halwi? adakah? Bujurkah? Bujurkah? Nah lalu turunkan ke bawah satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan baris ke sembilan dapatkah dapatkah nah lalu di situ kan wayat ini pengulaannya ya kan sebelah kanan nah wahadal abdu bitibaihi soro warisan lima hari nubuah bujurkah nah nang ulun pada kalnontian hubungan lawan nang hadis tadi fal waliyu fil haqiqati nabiyun itu aja tasahifnya itu aja nampian coret di bawahnya. Lalu di bawahnya dicoret sepanjangan falwaliyu fil haqiqah nabiyun. Di pinggirnya matlabul aham. Artinya ini tuntutan yang sangat penting. Tuh lah. Nah itu nang sahihnya fal waliyu bil haqiqati nabiyun. Waliullah itu pada hakikatnya adalah na nabi. Nah, itu. Jelas. Nah, jadi orang yang hafal Quran, pangkat kenabian itu dianggap Tuhan di antara dua lambung kiri kanannya. Jadi hakikatnya orang itu nah nabi. Illa tetapi lainnya annahu bahwa orang yang hafal Quran itu la yuha ilaihi tidak lagi turun wahyu kepada inya nang ada di dalam dadanya itu wahyu nang kada bertambah lagi seadanya Quran itu masa Quran ditambah-tambah lagi Quran sudah komplek jadi orang yang hafal Quran itu adalah orang wali minto. Hakikatnya nabi minto. Jadi supaya tahu tah lawan derajat orang tah. Apalagi mana alim, mana hafal Quran, mana hafal tafsirnya, mana ma, ma ada pulang ilmu-ilmu lain pulang di dada beliau. Apalagi ini supaya tahu nikmat Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam law kana hadzal qur'anu fi ihabin ma massakun nar. Jikalau Quran ini ada di dalam kulit, niscaya tidak disentuh oleh neraka. Apalagi di dalam dada niscaya badan ini kada disentuh neraka. Wa fi munajati Musa fi wasfi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan di dalam munajat Nabi Musa pada Tuhan menyatakan sifat eh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan mintu kesannya Nabi Musa ini melihat di dalam Taurat kebesaran umat Nabi Muhammad SAW. Lalu ujar Nabi Musa, Ya Allah, kalau dalam Taurat itu ada tulisannya, anajiluhum fi sudurihim wa ghairuhum yaqra'u minal masahib. Nah, umat Nabi Muhammad dinyatakan di dalam Taurat luhum bermula kitab suci mereka itu fi sudurihim berada di dalam dada-dada mereka itu wa ghairuhum adapun umat-umat yang lain yaqra'u membaca akan kitab minal masahid dengan memakai buku. Artinya kada kada hafal. Nah, Nabi Musa melihat ini bahwa umat Nabi Muhammad ini hafal Quran, lalu ujar Nabi Musa, jadi allah mereka itu umat ulun nang hafal akan kitab. Ujar Tuhan, hum ummatu Muhammad. Itu umat Muhammad bukan umat nyawa Musa. Sahihnya di sini umat Nabi nang sempurna hafal Quran. Nang kita pikirakan ini sudah hafal kada, lancar pulang kada. Ini nang pikirakan sarumahan ulang pada lancar ini nang bahaya banget jadi mudah-mudahan adanya kitab-kitab yang dari Hadramaut ini sampai ke kita masyarakat kita berubah menjadi bagus matinya ujar ulun tadi alhamdulillah kita sama-sama membaca lawan untung nang datang dari masing-masing, ada nang datang dari hati, ada nang dari utak. Bacaan Alhamdulillah. Kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Nang kada hafal Quran, mudah-mudahan hafal. Nang sudah hafal, jangan bilang hafalannya. Nang kada bisa membaca, mudahan belajar. Nang sudah bisa, mudahan lancar. Itu Pak. Nya belajar dulu, mbah belajar melancari dulu, mbah melancari hanya mahapal. Libah mahapal hanya membuliki hafalan itu. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه لو تصدق إنسان بصدقة للقراء صرفت إلى الحفظ Ujar Imam Syafi'i radhiyallahu an jikalau bersedekah seseorang dengan satu sedekah yang ditujukan kepada qurra maka wajib diserahkan kepada yang hafal Quran. Jadi lamun qurra arti qurra itu orang hafal Quran. Jadi arti kori orangnya hafal Quran. Sebab ujar Imam Syafi'i, apabila orang bersedekah diserahkan kepada qurra, wajib diserahkan kepada yang hafal Quran. Walau tasaddaqa bi sadaqatin li aqalin nas suripat ila zuhadi fid dunya. Jikalau orang bersedekah dengan satu sedekah diserahkan untuk manusia yang paling pintar siapa yang menerima sedekah itu maka wajib diserahkan sedekah itu menurut Imam Syafi'i kepada orang yang zuhud akan dunia orang yang zuhud akan dunia itu masing-masing memaknai zuhud ulama yang benar memaknai zuhud masing-masing tapi Imam Junaidil Baghdadi ujar guru ulun berkata bahwa arti zuhud lawan wasidin yaitu tiada merasa mempunyai milik. Nah ini ada hubungannya dengan perkataan Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di dalam manakib sidin وسئل رضي الله تعالى عنه عن الدنيا فقال أخرجها من قلبك إلى يدك فإنها لا تضرك Hai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, ulun betakon nantian masalah harta dunia nih, macam apa? Ujar sidin, keluarkan akan harta itu dari hati kan di tangan nyawa aja maka ka mauorotkan atas nyawa Nah iya Jadi kalau dunia itu harta ditangan bukan dihaji itu ngaringishur nah bak hatikadang mengaku bahwa ibunya am ampunnya nih haslah lamula-montung berataana itukadang meunda tapi limbahnya ke naak limbahnya kena kurang kurang sedikit aja lalu tak ungut ya manda nang biasa pendapatannya seharinya sejuta hari ini pendapatan seratus ribu aja mau ungut haha kenapa seribu aja jalan pendapatan undang nah kalau merasa inya nang ampunnya, berarti kan dari zuhud lagi kita. Jadi bukan orang nang zuhud itu kada bisi dunia. Lamun kada bisi dunia beci lanjang budak teh. Selawar jangan bisi, baju jangan bisi, kopiah jangan bisi, rumah jangan bisi. Buh, adanya mintu, pang. Asal jangan kabuat di dalam hati, mintu aja tak. Asal di tangan aja, maunya di tangan aja kan, kan nyaman membagi-bagi ya kalau hanya di tangan nyaman aja membagi-bagi. namun di hati basalang ditabuk dulu anak mengeluarkan. Nyenang ya, di hati tadi Quran sebukuan. Ada duit ini di tangan aja. semalam sidin ma'atur kitab kita boleh sidin ma'atur kitab di atas semalam pertama lantaran kitab agama ini memang luas seperti lautan yang dalam dan balapi lapis gelombangnya dan kadada akhirnya maka disuruh sidin kita nang dikaji itu nang paling pentingnya. aja ya. lalu disusun sidin Pertama nang disiapatan kitab cegar dilajarakan Mukhtasar Syekh Abi Suja yang bangaran Al-Ghayah wa Taqrib. Nang dibaca di Darussalam kira-kira sampai waya ini yaitu apa? Apa Al-Ghayah wa Taqrib? Kenapa itu ngaran itu? Eh, eh, ini ulun-ulun nang kada ingat lagi. Al-ghaya wa taqrib ini gol fathul qarib. Fathul qarib. Nah itu jadi kita kan belajar itu tak al ghaya wa Taqrib dulu menukar kitabnya agar dibaca lawan guru nomor dua Bidayatul Hidayah nah. Adapun Goyah wa karangan Abi Suja Ahmad bin Husain Al-Asbihani. Adapun Bidayatul Hidayah yaitu karangan Imam Ghazali. Nang Malayunya disusun oleh Syekh Abdul Somad Palembang. Di Baringaran Hidayatus Salikin. Itu bisa kitabnya tak? Bagus saja nang bidayatul hidayahnya bisi bahasa Arabnya nang hidayatul salikin Malayunya bisi gasan balajar. Jangan dibaca serongonan karena bisa tersalah cetak labihan bisa kurang bisa nah itu lamunnya labihan bahaya Guru Ulun Bahari Bakesah. Ujar Guru Ulun Kesah Labihan. Nah ini kitab kada belajar. Kan wahini kan, kan banyak kalau buku. Kurang berjual buku di pasar. Banyak kita nukar buku, nukar kitab, baca serongonan. Bisa-bisa cetakannya labihan, bisa cetakannya kurang. Jadi jangan. Harus baguru. Nah, contohnya di dalam kitab situ ada. Hadis Nabi Inna shalah bil Hanya saja yang itu dengan tenang. Jadi Nabi menyuruh kita sumbah yang itu tenang. Lantaran kitab hadisnya ini dimakan gagak, asal salah lantaran kitabnya ini tadi anu nang menulis tak kurang titik sebiji salah lu salah nang menulis tak kurang titik sebiji lalu bacaannya masalah bil far maknanya apa hanya saja disuruh sumbah yang itu membawa tikus jadi orang yang membaca itu apabila hendak sembahyang cari tikus dulu. Ini akibat buku yang kada dilajarkan dibaca sorongan. Mun kita melihat buku macam-macam, wah ini imong panglah. Tapi amun kita lihat kada baguru, nah ini nang bahayanya. Bahayanya ini nang kita nang ada ada baganangan, bustiah salah. Karena namun guru itu kitabnya insya Allah ada lebih ada kurang. Nangka kedua pahamannya bujur. Sebab guru kurang nang ahlinya. kadang mungkin sidin memberi pahaman nang salah. Mun kita memahami seorang, alih orang alat kada cukup. Nang kedua guru ulun kesah di dalam kitab hadis Nabi Nah itu. Habbatun sauda syifa'un min kullida. Bermula jintan hirang obat bagi semua penyakit. Lalu orang memang baca kita. Sekalinya kita perlu pada belajar. Dimakan gagak, lalu titiknya bertambah sebiji. Lalu maknanya, anu bacaannya, hayatun sauda habbatun likulli da. Anu apa sifaun min kulli da. Bermula tadi nang hirang obat bagi semua penyakit. jadi inya lalu bahasa tambahan penyakit napa aja ada bisi sanatnya mulai guru kita kaguru guru sidin kaguru guru sidin lagi sampai kepada pangarang yaitu Syekh Ahmad bin Husin al Asbihani harus kitab itu ada bisi sanatnya jadi supaya guru ini mengambil lawan siapa? Lawan ini. Nang ini bang, lawan ini. Ini lawan ini. Nang kayak sinapang juga senjata pistol. Ini dari mana? Oh, dari Anu. Dari mana? Anu sampai ke tokonya. Itu tokonya pulang. Anu di mana? Di sini. Siapa nak ampunnya? Si Ijai. Ijai ini ulang mana? Sekumpul. Sekumpul itu Anu siapa bupatinya si Anu harus ada surat bupati memang nah, bahwa Ijai ini guru. Nah, harus ada pulang surat di situ Kapolres. Nah, itu. Itu pulang naik ke atas ada pulang surat Kapolda, hanya naik pulang ke Kapol Kapolri. Hanya Kapolri pulang menaikkan, lalu jelas bahwanya artinya senjata pistol ini, nah ibu jujur hak milik guru Zainal ada, nah, nah susu.